Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mamah dan A. Iya, pemirsa buat Anda yang di rumah yang ingin curhat uh, langsung ke Mama Dede, pagi hari ini Anda bisa menghubungi nomor telepon di 569 76809 untuk yang di Jabodetabek. Di luar Jabodetabek bisa menghubungi sembilan Dan yang ingin curhat melalui Skype juga bisa di add saja ID kami di mamahaa.beraksi. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Sehat. Suami sehat? Sehat. Sayang nggak sama suami? Sayang. Suka berantem nggak? Suka. <laughs> Sayang sama Sri. Sering nggak? <laughs> Sering. Waduh, luar bioskop ini pada sering berantem ya. Tapi dalam rumah tangga memang percekcokan itu pasti akan terjadi ya. Dan kadang-kadang percekcokan itu juga bisa uh, menambah rasa uh, uh, mesra, ya, romantis. Tapi setelahnya ya, jangan sampai percekcokan itu terus berlanjut berlarut-larut malah menjadi sering. Eh, bahkan ada yang menganggap karena sering berantem sama suami atau sama istri ngerasa di dalam rumahnya itu bagaikan dalam neraka Waduh, ya. Dari pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti tausiah Mama, rumah tanggaku bagaikan neraka. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 saya yakin, saya yakin, yakinnya siapapun Anda yang namanya manusia normal mengharapkan rumah tangga yang sakinah, mabadah, warohmah, Betul apa betul? betul? Siapa yang pengen rumah tangganya berantakan? Siapa yang pengen rumah tangganya seperti neraka? ada. Rasul menyatakan, "Baiti jannati, rumahku surga." mana yang menyebabkan rumah tanggaku adalah surgaku tergantung orang yang memiliki rumah tangga. Dalam rumah tangga ada yang namanya suami, ada yang namanya istri. Fungsi suami kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga Allah melebihkan laki-laki pada perempuan. Para suami punya kewajiban memberikan napakah buat istrinya. Ini fungsi suami dalam keluarga. Namun, perempuan yang mana yang dikehendaki oleh suami? ad mataun wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan terindah adalah istri yang solihah. Mana istri yang solihah? Anda lihat Anisa 34. Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Perempuan yang solihah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun suaminya tidak ada. Karena Allah telah memelihara mereka tuh perempuan yang ini yang dikehendaki oleh Islam. Baru suaminya mendapatkan rumah tangga yang Rasul katakan baiti jannati rumahku surga. Namun kenyataan di masyarakat yang namanya pernikahan berbulan madu. Artinya madunya pernikahan hanya sekian bulan. Kelanjutannya terserah Anda, pemilik keluarga, baik dia suami maupun istri. Kenapa? Rumah tangga siapapun Anda tadi Abdul bilang, tidak ada satupun rumah tangga yang di awal pernikahan sampai datang kematian yang mulus. Pasti ada riak. Ada gelombang. Ada badai dasat. Wasya Allah, ada badai tornado yang gulung kumulung. Bisa-bisa yang namanya gelombang setinggi 5 meter, 7 meter. Tidak mustahil. Caranya bagaimana? Tergantung orang yang punya rumah tangga mengatasi masalah. Ada yang sebetulnya cuma riak-riak saja. Tapi karena tidak bisa mengatai masalah. Ngadu ke sana kemari. Angguran besar. Semua orang ikut campur. Makanya kalau ada masalah jangan ngomong mulu kemana-mana. Selesaikan sama kita berdua. Resiko ditanggung berdua. Ada yang sudah datang gelombang. Bahkan badai dasar yang datang gulung gemulung dalam rumah tangga tapi bisa mengatasinya. Kenapa orang yang punya rumah tangga banyak bersabar? siapapun Anda. Apapun masalah Anda, di dalam rumah tangga Anda, kapanpun dan di manapun, kalau sebagai seorang Muslim hadapi permasalahan dengan syukur dan sabar. Yakinkan di hati, bukan hanya saya yang punya rumah tangga, bukan hanya saya yang jadi suami, jadi istri, tapi begitu banyak orang, jutaan, miliaran manusia di alam dunia kalau kita banyak bersyukur, Alhamdulillah ya Allah. Dulu nggak punya suami, sekarang punya suami, Alhamdulillah. Sehat suami saya, makanan cukup. Alhamdulillah punya istri cantik, istri saya. Jangan lihat bini orang, bini kita aja tiap hari lihat. Bersyukur. Rasul bersabda, Sungguh ajaib perkara orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, ketidaknyamanan, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Kalau orang yang berumah tangga, baik dia suami maupun istri, walaupun masalah gulung gemulung dalam rumah tangga kita, bisa mengatasinya dengan sikap subur, syukur, dan sabar. Yang kedua, jadi orang harus lihat hikmah dari peristiwa. Semua pasti ada hikmahnya. Jangan melihat penderitaannya. Hasil dari penderitaan kalau lulus kita akan naik. Semua ada hikmahnya. Anda coba lihat di dalam surat An-Nisa 19. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Fa'il karihtumuhunna wa sa'an takrahu syai'an wa huwa harulakum. Suami, kata Allah, hei para suami, pergaul istri kalian dengan baik." Sekarang para istri, boleh jadi kalian istri suatu saat menyebalkan suami kalian. Suami kalian tersinggung dengan mulut kalian, tidak suka dengan pakaian kalian, masakan kalian, sikap Yakub kalian. Artinya kita menyadari tapi jangan ceraikan mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Hikmahnya pasti ada. Apalagi cara menghadapinya kalau kita punya rumah tangga kayak neraka. Yang punya rumah tangga kayak neraka yang otaknya ngajalan nafsu doang yang dipakai. Pola berpikir kita pakai otak yang cerdas, seimbangkan kehidupan kita. Jangan berat sebelah. Allah, apaan gua punya laki nggak pernah nyenengin. Hmm. Nyebelin mulu, baru berantem sekali dibilang nggak pernah nyenengin. Silahkan lihat rumah tangga masing-masing lebih banyak tertawa, lebih banyak menangis? Lebih banyak senang, lebih banyak susah. Riat Lihat rumah tangga Anda, lebih sering kenyangnya, lebih sering kelaparan. Itu yang Anda lupa. Seimbangkan hidup kita. Jangan menilai orang lain hanya kekurangannya saja. Sebel banget gue sama gue. Hmm Gak pernah nyenangin. Nyebelin dulu seumur-umur. Buktinya lu bertahan anak sampai tujuh. Lihat Umar bin Khattab khalifah yang begitu hebat. Singanya padang pasir, pemberani yang luar biasa. Ketika istrinya marah dia nggak ngelawan. Sahabat nanya, "Kenapa wahai Amirul Mukminin? Engkau tidak menjawab ketika istri Anda marah?" Apa kata Umar? Saya tidak mungkin melawan dengan istri saya. Dialah yang berikan kebahagiaan buat saya. Dia akan memberikan kenikmatan buat saya. Ketenangan buat saya. Dialah yang mengandung anak saya. Dia yang melahirkan anak saya, dia yang merawat anak saya, menyusui anak saya, ngurusin makanan saya, ngurusin makanan anak saya, ngurusin pakaian saya, pakaian anak-anak saya, ngurusin rumah saya, ngurusin rumah tangga saya. Dia yang menyayangi orang tua saya, saudara saya, Masya Allah. Kalau Anda sebagai laki-laki mengikuti jejak Rasul, jejak para sahabat, Umar bin Khattab, Masya Allah, saya jamin tidak ada yang namanya rumah tangga kayak neraka. Kenapa kayak neraka? Laki-lakinya egois, perempuannya egois masing-masing. Ya salah. Ketika kita berumah tangga Allah berfirman, "Kunna libasul lakum wa antum libasul Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Pakaian saling menutupi kekurangan pemakainya. Fungsi pakaian memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Fungsi pakaian tiada lain e, untuk memberikan ketenangan, kehangatan kepada orang yang mengenakannya. Artinya suami di samping istri merasa hangat, tenang. Istri di samping suami merasa hangat dan tenang. Itu yang diinginkan Islam. Jangan nyari-nyari kesalahan mulu. Alah, apaan lu jadi bini? Hmm? dari dulu kemana aja. Jangan, nggak boleh itu. Seimbang kita menilai. Rasul bersabda, tidak boleh seorang mukmin membenci kelakuan mukminat. Lihatlah kelakuan yang lebih baik dari itu pasti ada hikmahnya. Seorang manusia nyebelin. Jangan sifat yang nyebelinya, pasti ada sifat yang baik nggak ada yang sempurna. Kita semua semua pasti banyak kesalahan. Al insan malu manusia. Kemudian apalagi sih yang harus dimiliki? Kalau memang benar-benar sudah dar dor rumah tangga. Caranya bagaimana? Anda lihat surat Anisa 35. Pain hiptum si koko bainihima pab'atu hakam min alihi wa hakamam min ahliya. Kalau ada sikok pertikaian. Permusuhan dalam rumah tangga suami istri. Datangkan satu hakim dari pihak laki-laki, satu hakim dari pihak perempuan. Kalau dua-dua hakim niatnya mengislahkan, mendamaikan, Allah jamin membuka hati orang yang berantem tadi, suami istri tadi, hidayahnya Allah sehingga mereka bisa akur. Tapi kalau yang jadi hakim tidak niat mengislahkan, niatnya memecah belah, nggak bakal mereka akur lagi. Masya Allah. Jangan melihat pasangan hanya kekurangannya saja. Tapi lihat kelebihan mereka yang pasti dijamin lebih banyak daripada kekurangan mereka. Kenapa? Kita sendiri adalah manusia biasa. Makanya orang menikah Allah menyatakan jawaz. Ya ayuhan nasut taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha. wa batsa minhuma rijalan kathira wanisa' jawaz pasangan saling saling mencintai, saling tolong menolong, saling nasihat menasehati, saling bantu membantu, saling musyawarah ada masalah, saling memaafkan kalau ada kesalahan. Insya Allah kalau ini yang terjadi baiti janati dalam genggaman kita. Rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah pasti akan dalam capaian kita. Jangan melihat orang lain kekurangannya saja. Kita pun manusia biasa pasti punya kekurangan. Iya, baik itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang rumah tanggaku bagaikan neraka. Saya ingatkan lagi Anda yang di rumah yang ingin bertanya langsung ke Mama Dede pagi hari ini, silakan Anda bisa hubungi 56976809 untuk yang di Jabodetabek, di luar Jabodetabek di 021 dan bisa juga melalui Skype di add saja ID kami di mamah.aa.beraksi. Sekarang kita harus break sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Beraksi.